Yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyatan li ummatihi haqqun. Dan bahwasanya telaga haud yang Allah muliakan nabinya dengannya dan juga sebagai kebanggaan bagi umatnya adalah hak. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan pensyarah rahimahullah taala والذي yutalakhas من الأحاديث الواردة waridah fi sifatil haud apa yang diringkas disimpulkan dari hadis-hadis yang tersebut tentang sifat-sifat laga haud ini adalah sebagai berikut annahu haudun azim bahwa dia adalah telaga yang sangat besar. Wa mauridun kirim sumber air yang sangat mulia. Yang yamuddu min syarabil jannah, yang mengalir dari air minum surga. Mengalir min nahril kawthar dari sungai yang bernama al kawthar Alladhi huwa ashaddu bayadhan min al-laban yang airnya lebih putih, lebih jernih daripada susu. Wa abrad minas salji dan lebih sejuk daripada es. Wa ahla minal asal dan lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan minal miski dan lebih harum baunya daripada misik. Wa huwa fi ghayatil ittisa' dan bahwasanya telaga ini sungguh sangat luasnya. Arduhu wa tuluhu sawa, panjangnya dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masirat syahrin. Semua ujung-ujungnya kalau ditempuh dari ujung yang ini ke ujung yang sana, dari ujung yang sebelah sini ke ujung yang sebelah sana, maka membutuhkan perjalanan satu bulan وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع bahkan dalam beberapa hadis-hadis disebutkan bahwa telaga tersebut setiap diminum airnya bertambah luasnya wa annahu yanbut bi halin minal miski dan bahwasanya tumbuh di pinggir-pinggirnya dataran-datarannya sesuatu dari tumbuhan yang harum seperti misik. Warrabrab, permata-permata. Minal lu'lu, dari mutiara-mutiara. Wa qutbanid dahab, dan perhiasan-perhiasan emas. Ini bukan pepohonan rerumputan yang tumbuh, tetapi tumbuh-tumbuhan yang seperti atau yang dikatakan mutiara-mutiara, permata-permata, batu-batu yang indah dan juga harumnya seperti misik. Yusmir alwan al-jauhar yang berbuah berbagai macam permata. Fasubhanal khaliq maka maha suci Allah yang maha pencipta. Yang terakhir tadi tumbuh-tumbuhan permata-permata tadi disebutkan dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bazzar dan juga Tabrani. Tetapi riwayatnya dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid di dalam sanad-sanadnya di sana ada Utsman ibni Umair. Hampir semua sanadnya ada rawi yang bernama Utsman ibni Umair wa huwa dan dia lemah. Kemudian qad warada fi dan diriwayatkan pula dalam hadis-hadis anna likulli nabiyyin Bahwa setiap nabi memiliki telaga haud. Jadi walaupun dikatakan riwayat yang dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi tetapi memiliki syawahid pendukung-pendukung yang kesimpulannya dikatakan oleh Ibnu bahwa hadis ini mursalun anil Hasan wa huwa hasanun dan disahihkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan maka Syekh Al-Mizzi memfatwakan tentang hadis ini bisahhatihi bahwa hadis ini sahih Qultu saya katakan kata muhaqqiq bahwa Syekh Yasin hafizahullahu taala wa ra'a sanaduhu sahih sanadnya sahih dengan sawahid tadi. Wallahu taala a'lam. Qala kalimat-kalimat yang lainnya sama, hanya ada ziyadah kalimat anna likulli nabiyyin haudan. Bahwa setiap nabi memiliki telaga sendiri-sendiri, tetapi telaga nabi kita anna hauda nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'zamuha wa ahlaha wa aktsaruha waridan. Bahwa telaga Nabi kita alaihi wassalam adalah yang paling besarnya, yang paling manisnya dan yang paling banyak orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ja'alan Allahu minhum. Semoga kita termasuk mereka yang memasukinya. Ja'alan Allahu minhum fadlihi wa karamih. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang waridina ila haudihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke telaga beliau dengan fadilah dari Allah dan kemuliaannya. Qala al-allamah Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah <clears throat> yakni Tadhkirah fi ahwalil akhirah qala dalam kitabnya Tadkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah kata Qurtubi, "Ikhtalafa fil mizan wal haud." Para ulama berselisih tentang mizan, sirat dan telaga haud. Mana yang lebih dulu dilalui oleh manusia? Ayyuhuma yakunu qabla al-akhar? Mana yang lebih dulu sebelum yang lainnya? Qila al-mizan. Dikatakan salah satu pendapat menyatakan mizan lebih dulu baru kemudian telaga haud. Wa qila al-haud. Dikatakan pula oleh yang lainnya telaga haud dulu baru mizan. Ayyuhuma rajih? Mana di antara keduanya yang lebih rajih? Berkata Abu Hasan Al-Qabisi, Abu Hasan Al-Qabisi huwa al-imam, al-hafidh, al-faqih, yang namanya Ali ibni Muhammad ibni Khalaf al-Ma'afiri yang disebutkan riwayatnya sejarah hidupnya di dalam kitab Siyar juz yang ke-17 halaman 158. Kata beliau, kata Abu Hasan Al-Qabisi yang bernama Ali ibni Muhammad ibni Khalaf Al-Ma'afiri, qala wa sahih an al-hawda qablu. Yang benar bahwa telaga Haud lebih dulu telaga haud lebih dulu. Dan ini pendapat yang lebih benar. Pendapat yang lebih sahih. Hada huwa as-sahih. Ini yang lebih tepat. Dan sudah singgung kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau setelah sirat, setelah mizan, itu hanya orang-orang yang ahli jannah saja. Karena yang bukan ahli jannah nggak akan bisa melewati sirat. Iya kan? Mizan juga demikian. Orang yang lulus dalam mizan setelah timbangan-timbangan amal adalah orang-orang yang mukmin, ahlul jannah. Maka kalau setelah mizan dan sirat sudah tersaring manusia hanya mukminun ahlul jannah. Kalau mukminun ahlul jannah tidak mungkin ada yang dihalangi dari telaga haud. Tidak mungkin ada yang dihalangi dari telaga haud. Ternyata dalam riwayat kemarin yang kita baca, bahwa ada orang-orang yang memiliki ciri-ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu ghurran muhajjalin, putih wajahnya dan putih tangan dan kakinya, namun terhalang tidak boleh masuk telaga haul. Sehingga Rasulullah menyatakan innahum ummati, mereka umatku. Ternyata dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Siapa mereka berarti? Ahlul bid'ah. Ahlul muhdathat. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Yani kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan setelahmu. Maka tidak mungkin itu terjadi di jannah tidak mungkin itu terjadi di surga. Karena di surga disebutkan sekian banyak ayat. <laughs> Walahum ma yashtahun. Bagi mereka semua apa yang mereka suka. Nggak ada yang dilarang. Walahum ma yashtahun. Bahkan dalam kalimat lainnya disebutkan ma yashtahi anfusuhum. Dan dalam jannah mereka semua bebas mau apapun yang disukai oleh nafsu mereka silahkan. Itu jannah. Tidak mungkin ada yang dihalangi. Maka ini Qadudin Azzaqullah menunjukkan bahwa rajih, bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan telaga haud sebelum mizan, sebelum sirap, Ketika manusia masih bercampur di sana. Antara orang-orang yang memang ahli jannah dan orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah yang Jesus badan nabi yang mengada-adakan perkara baru setelah nabi dan lain-lainnya. Kalau al-Qurtubi berkata Qurtubi rahimahullah wal makna yaqtadhihi dan makna yang ditunjukkan dalam hadis hadis tersebut memang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekh oleh Abdul Hasan Al-Qabisi yaitu Muhammad <clears throat> Ali bin Muhammad Ibn Khalaf Al-Ma'asiri فإن nas yakhrujuna atasan min kuburihim. Karena manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan atasan. Atasan yani haus. Atshan mufradnya. Atshan haus jamaknya atashan. Yani mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat fayuqaddam qabla al-mizan was sirat maka yang lebih dulu adalah justru telaga haud yuqaddam didahulukan qabla al-mizani was sirat sebelum mizan dan sirat rahmatan min Allah rahmat dari Allah untuk siapa Hah? rahmat dari Allah untuk nabinya dan untuk orang-orang yang beriman kasihan mereka kehausan maka Allah persiapkan minum untuk mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh penulis kitab Kashfu Ilmil Akhirah. Haka ba'du salafi min ahli tasnif anna al-hawd yurid ba'da salat. Diucapkan atau dihikayatkan oleh beberapa salaf dari para penulis-penulis kitab bahwa al-haud, telaga haud itu nanti manusia masuk ke dalam telaga haud di orang-orang yang beriman ba'da sirat setelah sirat demikian dikatakan oleh penulis kasfa ilmil akhir wa huwa ghalatun min qailih dan ini kesalahan beliau kesalahan dia siapa penulisnya kasfa ilmil akhirah Abu Hamid Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali yang lama dia tenggelam dalam tasawuf yang di akhirnya dia taubat dari filsafatnya dan kemudian menulis tahafut falasifah. Ternyata dalam tahafut falasifah masih terjadi lagi kesalahan-kesalahan sehingga dibantah oleh para ulama tahafutut tahafut. Tahafutnya tahafut, kesalahan pada buku, kesalahan filsafat. <coughs> Sampai pada akhirnya ketika akan wafatnya masih dia bertobat yang berikutnya lagi. Memegang Sahih Bukhari, dan menyatakan sungguh tidak ada jalan lain ya. untuk mencari kebenaran kecuali membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Selesai. <clears throat> Maka beliau ghafarallahu lahu. Beliau semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Menyatakan dengan keliru bahwa telaga haut itu setelah sirat, setelah jembatan yang melewati neraka. Dan itu ghalatun min qailih. Itu kesalahan dari beliau. Kata Qurtubi, wa huwa kama qala dan itu benar seperti apa yang dikatakan tadi bahwa itu adalah kesalahan dari sang pengucapnya. Thumma qala al-Qurtubi kemudian Qurtubi berkata, "Wa la yakhtur bibalik annahu fi hadhihi al-ard." Dan jangan terbayang, jangan terbetik di benakmu bahwa ini terjadi di bumi. Jangan. Karena Allah karena dengan pendapat pendapat tadi berarti begitu hari kiamat kan langsung hisab, langsung timbangan, habis timbangan sirat. Berarti telaga haud kalau sebelum timbangan dan sebelum sirat berarti di dunia. Bukan. Qal la yakhtur bibalik anahu fi hadhihi al Kata Qurtubi, Jangan terpetik di benakmu bahwa telaga haut tadi di dunia. Bal fil ardil mubaddalah. Tetapi di dunia yang baru. Yang telah diganti dengan dunia yang baru. Sebagaimana sebutkan dalam ayat. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardu, Ketika Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang tidak ada lembahnya tidak ada gunungnya. Bumi yang rata terhampar datar. Yang putih. Yang disebutkan dengan ardun bayda kal fiddah. Bumi yang putih seperti perak. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala sami'tu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yaqul Lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kedua kitab sahih mereka. Bahwa Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra. Nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat yaitu di bumi yang putih afra datar kal Al-Qursatin Naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Putih, bersih, datar. Dan tidak ada tanda-tanda milik siapapun. Oh ini rumah saya, tidak ada. Oh ini lembahnya saya, ini gunungnya saya. Tidak ada tanda-tanda ma'lam ciri-ciri kalau ini milik si fulan, milik si fulan. Hanya rata saja dan datar. Yang kemudian dijuluki di Indonesia dengan padang mahsyar. Padang masyar itulah yang dimaksud adalah bumi yang putih datar tadi, yang dalam keadaan tidak ada gunung, tidak ada lembah, putih bersih, kal qursatin naqi, seperti lembaran kertas yang bersih. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan intinya dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu gharul ardi. Nah, Demikian ikhwan ibn azakumullah tentang haud. Maka di akhir pembahasan berkata asy-syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, faqatalallahu al-munkirin liwujudil haud. Maka semoga Allah memerangi mereka-mereka yang tidak percaya dan mengingkari adanya telaga haud wa ukhliqa bihim an yuhala bainahum wa baina wurudihi yaumul akbar dan sungguh sangat pantas kalau mereka itu akan dihalangi dari telaga haut tersebut di hari Atsil akbar di hari haus yang sangat besar yang tidak pernah manusia merasakan haus yang seperti itu Sangat wajar kan? Tidak percaya pada telaga haud, kemudian dihalangi dari telaga haud. Itu hukuman yang setimpal. Dan itu merupakan al-jaza'u min jinsil amal. Bukan hukum karma. Bukan hukum karma. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Hukum karma itu adalah hukumnya. Istilahnya orang-orang kafir dan Hindu. Qala Dikatakan yang berikutnya asy-syafa'ah setelah telaga Haud. Yang berikutnya berbicara tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala wasyafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar bahwasanya syafaat yang disimpan oleh Rasulullah SAW untuk mereka nanti pada hari kiamat adalah hak. Benar. Kamaruya fil akhbar. Sebagaimana diriwayatkan dalam berita-berita. Ini dalam riwayat-riwayat maksudnya. Akhbar, yakni akhbarul ahadis, Riwayat-riwayat dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian ucapan musannif secara ringkas. Wasyafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar bahwa tentang syafaat dari nabi yang ditunda untuk mereka orang-orang yang beriman yaumul qiyamah adalah hak sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis maka dibahas dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi asy-syafa'ah itu bermacam-macam anwa'un memiliki jenis-jenis minha ma huwa muttafaq alaihi bainal ummah wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazilah wa nahwuhum min ahli al-bid'ah ada syafaat yang disepakati oleh seluruh umat ada pula syafaat yang diingkari sebagian kelompok sesat seperti Mu'tazilah atau yang sejenis mereka dari ahlul bidah, dari ahlul bidah. Adapun yang pertama, an-nau'ul awal yang mujma' alaihi 'indal ummah yang disepakati oleh umat seluruhnya wahiyal uzma dan itu merupakan syafaat yang terbesar adalah syafaat yang khasah nabiyina sahabat syafaat yang khusus untuk Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min baini sairi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Yaitu hanya beliau saja di antara seluruh para nabi-nabi dan para rasul tidak ada yang mendapatkan syafaat ini, tidak ada yang mendapatkan hak syafaat ini kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Salawatullahi alaihi majma'in. Syafaatul uzma adalah syafaat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yang ini mujma. Indal ummah disepakati oleh seluruh umat dari berbagai macam golongan-golongan dan riwayat-riwayat apa golongan-golongan dan berbagai macam kelompok-kelompok, aliran-aliran, semuanya sepakat. Yaitu syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Di antaranya disebutkan di dalam dua dalam dua kitab sahih tadi hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Qala utiya Rasulullah SAW bilahmin. Suatu hari ketika makan-makan Rasulullah SAW diberi daging. Ya. Dalam riwayatkan disebutkan daging paha. Fadafa ilaihi. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Karena yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Paha, kiri, kambing, yang paling disukai oleh beliau. pada fa'ilaihi, diberikan kepada Nabi. Maka beliau ambil wa kana tu'jibuhu dan beliau sangat senang dengan itu. Eh. Fanasa minha nahsatan, kemudian digigit oleh beliau satu gigitan, kemudian berkata, "Ana sayyidu waladi Adam." Eh. Wala fakhr. Eh. Atau dalam lafaz yang bersama kita disebutkan, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Tokoh terbesarnya dari manusia seluruhnya pada hari kiamat. Wahal tadruna lima Tahukah kalian apa sebabnya? Aku katakan aku adalah Sayyidu waladi Adam. Maka Ikhwan Ibn Azakumullah Rasulullah SAW menceritakannya. يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد wahid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir seluruhnya di sa'idin wahid di tempat yang sama. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, "Ala tarawna ila ma antum fih?" Tidakkah kalian lihat di mana kalian sekarang ini? Atau bagaimana keadaan antum sekarang ini? Ala tarawna ila maqad balagakum. Apakah kalian tidak melihat apa yang sudah dicapai oleh kalian? Ala tanduruna man yashfa'alakum ila rabbikum? Tidakkah kalian melihat siapa di antara kalian yang bisa memberikan syafaat menyampaikan kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Sebagian mereka berbicara kepada sebagian yang lain dan perbicaraannya berbisik-bisik sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka la yasma'u illa hamsa. Hamsa adalah berbisik-bisik. Ya. Sebagian mereka berbisik-bisik tentang berapa hidup kita di dunia. Mungkin setengah hari. Atau saatan min nahar. Dan mereka sebagian berbicara tentang siapa yang akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan kepada Allah taala sebagai syafi'i. Ya. Sebagian menjawab, fayaqulu ba'dun nas, abukum Adam. Bapak kalian Adam alaihi salam. Manusia pertama. Ya. Ayatuna Adam. Maka mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ini disebutkan adalah keistimewaan-keistimewaan Adam alaihissalam. Pertama Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Karena dia adalah manusia pertama, maka dia bapak seluruh manusia. Yang kedua, khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Walaupun semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi ada yang diciptakan dengan tangannya langsung yaitu Adam dan ada yang diciptakan dengan kun fayakun. Ada yang diciptakan melalui kelahiran-kelahiran dari ibu dan bapak dan ada yang diciptakan dengan sebab kelahiran ibu tanpa bapak yaitu hanya Isa alaihissalam. salam. Semuanya ciptaan Allah. Tetapi ada keistimewaan Adam yang diciptakan langsung dengan tangannya. Dan itu yang Allah sebutkan kepada iblis ketika tidak mau sujud menghormatinya. Allah katakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku kata Allah. Maka manusia tadi berduyun-duyun datang kepada Adam. Engkau Abul Bashar Engkau diciptakan dengan tangan Allah langsung. Wa nafakha fika min ruhi dan Allah tiupkan ruh milik Allah kepadamu. Wa amara al malaikata fayasjudu lak bahkan memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepadamu. Ini keistimewaanmu. Fashfa' lana ila rabbik maka sampaikanlah untuk kami kepada Rabbmu. Syafaat maknanya seperti itu yakni berharap agar Adam meminta kepada Allah bersama permintaan mereka sehingga genap antara permintaan mereka dengan permintaan Adam. Ini yang disebut dengan syafa'. Kalimat syafa'ah dari kata syafa' dan syafa' maknanya genap. Engkau menggenapkan permintaan kami. yakni membantu, mendukung permintaan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara ila ma nahnu wahai Adam, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang dicapai oleh kami sekarang ini? yaqulu Adam, ternyata Adam berkata, Inna Rabbi qad al yawma ghadban lam yaghdab qablahu mitlahu qat. Sesungguhnya Rabbku telah murka hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu qat dan tidak pernah akan marah yang seperti itu setelahnya. Berarti ini puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah marah yang seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah yang seperti itu setelahnya. Setelahnya dia tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu nahani 'ani syajarati fa'asaitu. Sedangkan dia Allah telah melarang aku dari pohon tersebut. Tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nuh. Fayatuna Nuhan. Maka mereka pun mendatangi Nuh alaihi salam. Terus disebutkan setelah Nuh, Ibrahim, disebutkan setelah Ibrahim, Musa, disebutkan setelah Musa, <coughs> para anbiya yang semuanya menolak dan menyatakan nafsi nafsi diriku diriku idhabu ila ghairi diriku diriku pergilah kepada selain sampai kemudian Rasulullah SAW ya, didatangi oleh mereka maka Rasulullah SAW yang menjawab ana laha akulah orang yang berhak. Dan akulah memang orang yang pantas. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah Ta'ala. Terus memuji dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu. Dipuji dengan pujian-pujian sampai Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'asak, wasal tu'ta, washfa' syafa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mentalah akan aku beri, dan berikan syafaat, aku pun akan memberikan syafaat. Maka ini yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, dan ini sepakat oleh semua pihak, semua kelompok. Adapun Mu'tazilah yang mengingkari bukan syafaat yang ini yang diingkari. Mu'tazilah dengan akal-akalannya menyatakan kalau orang sudah masuk neraka nggak akan mungkin bisa keluar lagi. Maka syafaat Rasulullah SAW kepada orang yang sudah masuk neraka untuk diselamatkan masuk surga, ini yang tidak mau diimani oleh Mu'tazilah. Tidak mungkin. Sebagaimana orang masuk surga, nggak mungkin keluar lagi ke neraka. Demikian pula orang yang masuk neraka, nggak mungkin keluar lagi dari neraka. Ini kias-kias batil dari Mu'tazilah. Kias-kias akli, kias-kias batil. Kalau surga begitu berarti neraka juga begitu. Kalau kalau masuk surga nggak mungkin keluar lagi, masuk neraka juga tidak mungkin keluar lagi. Sehingga syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk neraka untuk diselamatkan daripadanya itu diingkari oleh Mu'tazilah.